Bagaimana cara memberantas LGBT di negeri kami? Buat lagi program. Memang Solo keluar biasa program. Program pengentasan riba sudah. Jauhkan diri dari riba. Yayasan Gemar Sedekah Solin Tentara. Suruh bencong-bencong tuh latihan bergerak baris. Siap! Ngajarnya gratis. Silat. Silat kawau. Dulu kalau tamu-tamu datang dari luar negeri disambut pakai silat. Ay. Memang gerakan awal-awalnya agak lemah. Oh ini harus ada. Sekarang LGBT diiklankan. Coba bapak, ibu, ama, apa-apa. Adia, Coba tonton TV dari pagi sampai sore, sampai sampai petang, sampai malam. Setiap acara pasti ada bang pembawa acara bencong. Sampai, sampai karton pun ada bencong. Bang Saleh. Upin baik, Ipin baik, Jarjit baik, Meme baik. Bang Saleh Ini apa ini? Dalam rangka sosialisasi. Perusahaan-perusahaan besar internasional mengucurkan dana besar-besaran untuk LGBT. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang masalahnya sama itu-itu juga. Masalahnya tentang kekafiran, masalahnya tentang aliran sesat, masalahnya tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini nama terlalu baik. Ini namanya terlalu keren. Apa namanya? LGBT. Tidak cocok. Nama yang paling cocok adalah tapi rasanya kalau ambo sabu ikan banyak milik mama alim ulama yang tidak setuju dengan ambo. Tapi ambo tanyalah berdasarkan demokrasi. Ambo boleh tidak menyabuikan namanya di Ciko? Boleh. Janganlah sabu LGBT. LGBT terlalu keren. Lalu nang cocoknya apa namanya Buya? Hmm, PLC. Apa tuh? Pecinta lubang ciri. <laughs> untuk nama. Jangan ada lagi kata lembut-lembut. Susah pakai kata lembut-lembut lagi. Tapi LC yang boy tidak ada itu. Itu pakai istilah-istilah lembut tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad itu ada dua langkah bagi yang belum melakukan hubungan seksual maka diasingkan. Kalau tetangkoknya, aku, aku ada gaya-gaya bakat-bakat LGBT, asingkan, asingkan. Namo tampak pengasingannya namanya rehabilitasi, Namo tampaknya nakik. tampak pemakaman di Madinah, baki. Tampak pengasingan orang dan bantu iko namanya nakik. Cuma beda titik sih. Kalau orang mati, bah titiknya bawah. Kalau orang homo, titiknya ateh, nakik. Baki. Ah, mati. Tidak juga sehat. Masuk ke baki. Tak. <laughs> Nah, tapi kalau sampainya melakukan hubungan seksual, man ra'aitumuhu, man wajatumuhu, ya'malu amala qaumi Kalau kamu tangkap dia melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadom. Sadom itulah asal muasal Sodom. Kalau kamu lihat dia melakukan faktulul fa'il wal maf'ul bunuhlah mereka. Apa hukum tahlil bagi si mayat? Tahlil itu artinya la ilaha illallah. Maka tahlil orang membaca doa sampai orang mati disabui tahlil karena memang ditutup dengan afdhal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok suara orang? La ilaha. Rupanya angin kipas angin kancang. Tapi kola tutri koran. Rupanya mie. La ilaha illallah. Pisang konyor andang. La ilaha illallah. Lakonan pertama tahlil ikut diluruikan niat mendoakan orang mah bukan ingin makan malam. Namanya tahlil tapi isinya limo. Nampak pertama bakirim do doa untuk orang mati sampai pindah. Sampai aku apa dalilnya doa? Kata Nabi wahai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, jangan mulut diam saja, bacakan doa. Apa doanya ya Rasulullah? Assalamualaikum ya ahla biar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun alhamdulillah musaklimina wal musakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tidak hafal gerak-gerakannya belum <laughs> Itu menunjukkan doa untuk orang mati sam sampai. Nang kedua, berkirim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai apa dalilnya? Nabi cucukkan pelepah korma. Kenapa engkau cucukkan pelepah korma ke makam Nabi Rasulullah? Pelepah korma kau bertasbih. Tasbihnya sampai ke Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau pelepah korma saja bertasbih sampai, apalagi tahlil orang so solo. Tiga, sedekah makanan. Ya Rasulullah, ummi matat ama ambo maningga. Apa tak saudaraku ana? Kalau ambo bersedekah sampai ya pindah bacuan sedekah kok. Kata Nabi, sedekah sampai. Ayu sedekah tu abdon. Apa sedekah nan paling abdon, nan paling rancak, nan paling elok? Sakyul ma, memberi air minum. Sedangkan air minum sampai, apulah lah randang. Apa dah asam padeh bawang. Maka sedekah itu sam. Kalau ragu maka sahibul bait berceramahlah sepatah dua patah kata dan sahibul musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangga, saudara sekalian, ini bukan harta warisan yang belum dibagi. Ini bukan harta anak yatim. Ini bukan harta fakir miskin. Ini bukan ngutang. Ini murni memang sedekah saya sebagai anak almarhum dan saya ini kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? <laughs> Doa sampai. Tahlil sampai. Sedekah sampai. Bacaan Quran Nan seelok-eloknya dibaca Quran sahatam. Kalau tidak sanggup sahatam, bacakan. Ya, hatinya Quran. Sahatam, tidak sanggup. Yasin, tidak sanggup. Umul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak juga sanggup, mati saja. Nan kalimo ada tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah sebagai pelipur lara, penenang jiwa kepada sahibul musibah. Maka ibu nasihati, ibu sabar ya bu, kematian bapak ini ini adalah bagian dari ujian. Tapi saya lihat dari tadi ibu tidak ada menangis. Eh, enggak bu ya. Mengapa ibu nak menangis? Emang lelah mau butuh ya Makanya bapak-bapak harus baik sama ibu. Karena sekarang bapak memang perkasa, duit banyak, berkuasa, duit banyak. Tapi sampai masanya bapak akan pensiun pakai tong. Nanti Nanti waktu iyo kalau mati, kalau setengah mati, terbaring di rumah sakit yang akan menyuap bubur siapa? Nih, yang dulu diejek-ejek, dicaci maki. Kalau bapak baik, nanti dia suap baik. Makan ya dah. Makan ya. Tapi kalau enggak, <laughs> nggak sakit nggak lo mati-mati selama ini kasar-kasar cakap dan cara. Iko kalau sama kawan bukan main lagi. Sama kawan duduk pesan jus dua. Begitu tumpah tenang bro, kita pesan satu lagi. Kalau sama bini kamar atau. Emangnya waktu kau sakit nanti datang kawan menyuap. Kawan galak banyak, kawan susah susah. Oleh sebab itu maka senangkan Gitu. Kira-kira ibu udah terobati hatinya ya. ya? <laughs> Nah, tausiah 30 menit sudah. Tausiah 60 menit sudah. Menjawab pertanyaan 45 menit. Sekarang kita berdoa kepada Allah. Banyak silap salah kita. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.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 Selamatkan kami yang ada di Solo, selamatkan pula seluruh saudara-saudara kami yang ada di seluruh penjuru dunia ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina melawan Israel ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok dan Palu. Allah maja'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Sobathum musibah. Ketika musibah datang mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Minal munfiqin. Jadikan kami orang-orang yang berinfak. Wal muzakkin.